وأخواتي في الله عزنا الله وإياكم InsyaAllah pada pagi hari ini kita ingin melanjutkan bersama Mengambil faidah, mempelajari bersama kitab syurutus salah Wa arkanuha wa wajibatuha Li Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullahu ta'ala Dan kita masuk pada pembahasan tentang Furudul wudhu Dikatakan dalam kitab ini Wa amma furuduhu fasittatun Adapun fur, far, fardunya wudu, wajibnya wudu itu ada enam. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan surut al-wudu. al wudu itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan wudu, tapi harus ada sebelum wudu. Harus terpenuhi sebelum wudhu sampai selesainya wudhu. Ini surut. Adapun yang kita bahas sekarang kaitannya dengan gerakan-gerakan wudhu, anggota wudhu. Yang disebut dengan furudul wudhu. Yang sebelumnya harus ter terpenuhi syaratnya. Syarat-syarat wudhu harus terpenuhi. Misalnya dia orang yang terkena hadas berupa buang air kecil atau buang air besar. Maka syaratnya wudhu apa? Istinja, membersihkan ya, najis bekas dia itu e, melakukan hadas tadi. Dia harus membersihkan kemaluannya. Kalau dia buang air kecil atau dia buang air besar sebelum dia mulai berwudhu Ini syarat syarat sahnya wudhu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dia melakukan wudhu. Kalau selesai wudhu ternyata dia ingat tadi itu buang air kecil dan belum dibersihkan, tadi dia itu buang air besar dan belum dibersihkan, maka dia harus membersihkannya terlebih dahulu dan mengulangi mengulangi wudhunya. Nah, maka harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya wudhu. Kemudian fardunya wudhu di sini dikatakan ada enam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amma furudu fa sittatun ghaslul wajhi wa minhu al-madmadatu wal istinshaq. Fardunya wudhu itu ada enam yaitu mencuci wajah. Mencuci wajah, ghaslul wajah mencuci wajah. Termasuk dari fardunya mencuci wajah adalah al-madmadah wal istinsyaq. Termasuk dari kewajiban mencuci wajah adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah. Wahadduhu tulan dan batasan wajah. Apa yang dimaksud dengan wajah? harus kita tahu supaya kita betul-betul menjalankan kewajiban mencuci wajah. Pertama perlu diketahui mencuci karena nanti ada mengusap kepala. Beda antara mencuci dengan mengusap. Kita harus paham betul maksud daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita menjalankannya dengan benar. Harus tahu wajah itu yang mana. Harus tahu kewajibannya diapakan, dicuci atau diusap maka tidak boleh mencuci wajah misalnya dia mengambil air dengan tangan. Setelah itu airnya ditumpahkan baru dia usapkan tangan yang basah itu ke wajah. Ini belum mencuci namanya mengusap. Mencuci itu betul-betul dia mengambil air dan betul-betul airnya digunakan untuk mencuci. Digosokkan ke wajahnya, dicuci ke wajahnya. Wajahnya dicuci dengan air tadi gitu. Bukan hanya di pakai gayung misalnya disiramkan. Nah, ini belum mencuci. Nah. atau dicipratkan. Atau dibuka kerannya kemudian wajahnya disiramkan dengan uh, tidak, tapi harus di harus dicuci dan diratakan satu wajah. Wajah itu apa? Wajah itu batasannya min mana bitis sya'ri ra'si ila zaqan. Wajah itu adalah dari mulai tempat tumbuhnya rambut di kepala, tempat mulai tumbuhnya rambut ujung ya kepala, di mana di situ mulai tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu, sampai ke dagu. Ini disebutkan oleh Muallim rahimahullahu taala. Ini panjangnya. Adapun lebarnya ila furu'il udunain lebarnya melebar dari telinga yang satu ke telinga yang satunya. Dari ujung telinga kepada ujung telinga yang satunya. Nah, jadi mulai telinga yang kanan ke telinga yang mulai telinga yang kiri. <clears throat> Ini wajah. Nah, panjangnya dari ujung kepala tumbuhnya rambut mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ini bagi yang tidak punya jenggot. Kalau yang punya jenggot sampai ke ujung jenggot. Ya. Nah, karena jenggot itu bagian dari wajah. Orang Arab itu mengatakan kalau anak sudah berjenggot itu tampak wajahnya. Gitu. Nah, ini istilah orang Arab. Kalau sudah keluar jenggotnya maka tampaklah wajahnya ya sebelumnya sudah punya wajah tapi dengan tumbuhnya jenggot itu semakin tampak wajahnya berarti jenggot itu masuk bagian dari wajah dalam istilah orang Arab atau dalam istilah bahasa Arab maka dari ujung mulai tumbuhnya rambut sampai ujung jenggot bagi yang punya jenggot Wa ghuslul yadain ilal mirfaqain. Ini yang kedua. Mencuci tangan sampai ke ke siku. Sampai ke siku saja. Tidak perlu sampai ke ketiak. Nah, itu namanya bulu. Cukup sampai ke siku. Kalau mau dipanjangkan sedikit tidak mengapa, tapi tidak sampai ke apa namanya ujung tangan sampai ke Eh, punggung ya. tidak apa sampai ke ketiak tidak ya. sampai ke siku dan ini pun harus dicuci betul-betul dicuci dari mulai ujung tangan ujung tangan mana ujung tangan itu ujung jari dari mulai ujung jari tangan ruus al asabi sampai ke siku ini harus dicuci kewajiban yang kedua dalam berwudu. Bukan dari bukan dari pergelangan. Loh tadi sudah dicuci waktu mencuci tangan sebelum apa? Nah, ini sudah basah tadi waktu mencuci tangan e, ketika mau berwudu. Tadi tadi lain lagi. Sekarang kewajiban yang berikutnya setelah mencuci wajah adalah apa? Mencuci tangan. Meskipun sudah basah tangannya tetap dicuci dari mulai ujung tangan, ujung jari, ruusul asabi sampai ke siku. Ini yang kedua. Dan ini pun dicuci, bukan hanya disiram, bukan hanya diusap. Nah. Berikutnya masku wa masku jami'i ra'si wa minhul udunan dan mengusap Nah ini bedanya. Sekarang mengusap. Mengusap itu cukup dibasahi tangannya. Setelah basah tangannya diusapkan. Yang diusap apanya? Jami arra seluruh kepala. Seluruh kepala diusap. Nah. Termasuk dari kepala adalah al-udunan. Wa minhu al-udunan. Kemudian berikutnya wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain dan mencuci kaki sampai ke mata kaki. Wat dan berikutnya adalah tertib yang kelima, berurutan. Wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki, berurutan. tidak boleh kaki dulu atau tangan dulu tapi berurutan wajah dulu. Tapi wajah ada dua tadi. Wajah itu termasuk di dalamnya apa tadi? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Yang mana dulu itu? Yang berkumur-kumur dulu atau yang mencuci wajahnya dulu? Yang berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung atau mencuci wajahnya dulu? Yang mana dulu? Masih ingat kalau berwudu apanya dulu? Berkumur-kumurnya dulu. Berkumur-kumurnya dulu sambil memasukkan air ke hidung, baru kemudian apa? Mencuci wajah. Betul apa enggak? Nah, begitu. Tapi kalau wajahnya dulu baru berkumur-kumur, boleh apa tidak? Boleh, karena ini satu kewajiban. Karena ini satu kewajiban, tidak mengapa. Kalau ini boleh dibolak-balik, tapi yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditafsirkan beliau ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat yang menjelaskan tentang fardunya wudhu ini ya yuhalladina amanu idakum tum ilah sholati faghsilu wujuhakum Nabi menafsirkannya dengan perbuatan beliau itu berkumur-kumur dulu baru kemudian apa mencuci wajah tapi kalau mau cuci wajah dulu baru berkumur tidak apa-apa karena ini masih kewajiban satu kewajiban yaitu mencuci wajah tapi kalau tangannya dulu tidak boleh karena ini kewajiban sudah berikutnya. Setelah mencuci wajah, kewajibannya adalah mencuci tangan. Setelah itu baru mengusap kepala, baru mencuci kaki. Jadi ada empat anggota wudhu. Anggota wudhu itu ada empat. Yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ini anggota wudhu. Ini yang fardu yang harus. Termasuk dari wajah, meskipun ada khilaf di antara para ulama adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dan termasuk dari kepala adalah mengusap telinga. Berikutnya wal muwalah dan muwalah berurutan setelah tertib eh, bukan berurutan. Mualah itu apa ya? Ber, terus menerus tidak disela-sela dengan kegiatan yang lainnya. Setelah wajah langsung ke tangan, setelah tangan langsung ke kepala, kepala langsung ke kaki, tidak pergi ke sana ambil apa, pergi ke sana dilanjutkan lagi tidak. Nah. Tapi eh, terus menerus berkesinambungan ini mualah. Sehingga kalau orang misalnya lupa belum mengusap kepala. Nah, lupa belum mengusap kepala. Bagaimana dia yang harus dia lakukan? Kalau ada orang tanya, saya wudhu lupa belum mengusap kepala. Atau kalau seorang wudhu lupa belum mengusap kepalanya. Sampai selesai wudhu baru ingat. Tadi belum mengusap kepala. Maka jawabannya apa? sahabat tidak wudhunya? Atau bagaimana yang harus dia lakukan? Perlu perincian. Tanya lupanya kapan? Kalau lupanya setelah wudhu dari rumah dan baru ingat di masjid, berarti dia harus berwudhu dari dari depan, dari mulai ulangi wudhunya, ulangi dari depan. Ya. Kalau ingatnya setelah selesai mencuci kaki, baru ingat tadi belum mengusap kepala, maka usap kepala langsung usap kepalanya yang tadi lupa. Kemudian setelah itu apa? Mencuci kakinya. Kenapa demikian? Kenapa kalau yang tumpah sudah sampai masjid itu dia harus mengulang dari yang awal, mengulang wudhunya dari awal. Sementara kalau yang ingatnya setelah selesai mengusap kaki, boleh mengusap kepalanya dan tidak perlu mengulang dari awal. Kenapa demikian? Karena ada fardunya wudhu yang namanya mualah Berkesinambungan. Kalau orang ingatnya setelah di masjid, itu sudah tidak berkesinambungan lagi. Sudah dia terus menerus lagi. Sudah diselah-selani dengan berjalan ke masjid. Sehingga dia harus mengulangi dari dari awal. Tidak bisa, oh tadi saya belum mengusap kepala, ingatnya di masjid, kemudian menuju ke tempat wudhu, mengusap kepalanya, kemudian mencuci kakinya tidak bisa. Karena dia telah meninggalkan yang namanya mualah, yang itu fardunya wudhu. Tapi kalau dia ingatnya setelah selesai mencuci kaki, baru selesai mencuci kaki baru ingat, oh kepalanya belum tadi. Maka cukup dia mencuci kepala karena dia masih mualah, masih terus menerus, masih berkesinambungan, belum diselesaikan dengan perbuatan yang lainnya. Bisa dipahami? Nah, ini yang namanya al muwala Wad dalil qauluhu ta'ala. Apa dalilnya kalau fardunya wudu? Fardunya wudu itu ada enam. Yaitu empat anggota wudu tadi. Wajah, mencuci wajah. Tangan dicuci. Kepala diusap. Dan kaki dicuci. Ya. Tangan sampai siku, dari ujung jari sampai siku. Dan kaki dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki dan ditambah dengan tertib jadi lima dan ditambah dengan mualah menjadi enam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah" Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, ini jumlahnya jumlah syartiyah. Jika mau begini, maka begini. Dalam bahasa Arab, kalau jumlahnya jumlah syartiyah, maka berikutnya kalau mau begini, maka begini. Maka ini harus urut. Ini harus sama Menunjukkan ini harus berurutan. Kalau mau begini, maka kamu begini. Maka begininya itu adalah sesuatu yang harus berurutan. Idakum tum ila shalah, kalau kalian hendak salat, Fasilu wujuhakum maka cucilah wajah kalian. Boleh apa tidak kalau dicuci tangannya dulu? Tidak boleh. Karena apa? Perintahnya fasilu wujuhakum ya, cucilah wajah kalian yang disebutkan yang pertama dalam jumlah syartiyah. Kalau kamu begini maka begini, maka ini menunjukkan harus urut. Pertama kali harus mencuci wajah dalam fardunya wudhu. Ini dalam fardunya wudhu. Ya. Adapun dalam wudhu yang sempurna nanti tentunya kita melihat bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam mencuci yang fardu dari anggota yang fardu dari wudhu ini yang pertama harus wajah. Tidak boleh anggota wudhu yang lainnya yang masuk dalam anggota yang disebutkan dalam ayat ini. Yang kedua wa aydiyakum ilal mar ilal marafiq dan sucilah tangan-tangan kalian. Tangan itu adalah dari ujung jari sampai siku. Ilal marafiq sampai ke siku. Wamsahu biruusikum dan usaplah dan usaplah kepala-kepala kalian wa dan kaki-kaki kalian kakinya diusap atau dicuci dicuci karena dia maktubnya kepada wa diakum ya. atau kepada wujuhakum bukan kepada biru usikum kalau kepada biru usikum maka menjadi wa arjulikum, tapi dibacanya wa arjulakum. Maka di sini meskipun ada dua bacaan, tapi di sini dibaca dengan wa arjulakum dan ini menunjukkan bahwasanya kaki itu dicuci. Ya. Jadi perintah pertama apa? Cuci wajah, cuci tangan, kemudian apa? Usap kepala, kemudian cuci kaki. Di antara cuci dan cuci ada usap. Ini juga menunjukkan bahwasanya harus tertib. Ya, karena kalau kalau tidak, maka yang paling bagus susunannya dalam bahasa Arab, ya mestinya cuci, cuci, cuci baru apa? Usap kan gitu. Tapi ini usapnya dilompati, cuci, cuci, usap, cuci lagi. Ini menunjukkan bahwasanya harus harus tertib. Kalau mau mau boleh boleh tidak tertib, tentunya akan cuci dulu baru diusap. Tapi tetap usap itu disebutkan dulu karena memang harus kepala diusap dulu sebelum apa? Mencuci kaki. Tidak boleh mencuci kaki dulu baru mengusap kepala. <clears throat> Maka dari ayat ini kita bisa mengetahui lima fardunya wudhu, yaitu apa? Mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki dan juga tertib berurutan. Karena siap al-ayah susunan kata dalam ayat ini menunjukkan harus tertib dari sisi jumlahnya adalah jumlah syartiyah ya. Yaitu jumlah yang kalimat yang susunannya kalau kamu mau begini maka begini ini harus menunjukkan harus tertib. Di sisi lain, di sini ada kalimat mencuci, mencuci, mengusap baru mencuci. Kalimat mengusap itu di antara dua mencuci. Ya. Yang kalau memang itu tidak menunjukkan tertib, ya, maka akan bagus susunannya itu kalau mencuci, mencuci, mencuci baru mengusap. Tapi tidak, mengusap tetap didahulukan dari mencuci yang terakhir itu mencuci kaki, mengusap kepala didahulukan karena memang harus tertib. Maka ayat ini menunjukkan lima perkara. Kemudian disebutkan di sini wadalilu tertib dan dalilnya tertib. Disebutkan sendiri juga dalam hadis ibda'u bima bada Allahu bihi. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Hadis ini dengan lafaz yang seperti ini dhaif. Yang sahih adalah yang dengan jumlah khobariyah, bukan insya'iyah, bukan bukan perintah, tapi yang sahih adalah dengan kalimat khobar, bentuknya berita bukan perintah. Yang benar adalah hadis abda'u bima bada Allahu bihi, aku memulai dengan apa yang Allah memulainya atau nabda'u dalam riwayat yang lainnya dengan nabda'u kami memulai bima bada Allahu bihi. Ini yang sahih. Adapun yang dengan perintah ibda'u mulailah itu lafadznya yang seperti itu dhaif. Nah. Yang disebutkan di sini hadisnya dhaif namun di sana ada hadis yang sahih yang maknanya serupa. Wa dalilul mualah adapun dalil kewajiban untuk mualah berkesinambungan terus-menerus tidak diserang-selingi dengan yang lainnya dari bersuci tadi dari berwudu tadi adalah hadis sahibil lum'ah. Hadis seorang yang memiliki lum'ah, memiliki kemilau pada kakinya. Kemilau karena tidak kena air wudu. Ada bagian kaki yang tidak terkena air wudu. عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر درهم bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat rojulan seorang laki-laki fi qadamihi lum'ah lum'atan lum'ah qadra dirham lum'ata qadri dirham atau lum'atan qadra dirham ketika Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki yang pada kakinya pada telapak kakinya ada kemilo sebesar mata uang ini sebesar mata uang itu tidak terkena air sehingga nampak berkemilo beda dengan yang terkena air ya. lam yusib halma yang tidak terkena air fa'amarahu bil i'ajah maka Nabi memerintahkan orang tadi setelah melihat ada orang berwudu sampai di masjid, kok kakinya masih ada yang belum terkena apa? air. Oleh Nabi diperintah untuk mengulangi. Memulai dari awal atau cuma mencuci kakinya saja? Ya, kalau yang namanya mengulangi ya dari awal. Diperintah untuk mengulangi dari awal. Kenapa tidak hanya diperintah mencuci kakinya saja yang belum terkena air, bagian yang belum terkena air? Karena dia, nah karena Nabi melihatnya sudah di sudah di masjid. Dan mereka para sahabat dahulu kebanyakannya berbudunya di rumah sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sampai di masjid melihat kok masih ada yang belum terkena air, belum terkena air wudhu kakinya, maka diperintah untuk mengulangi dari awal wudhu dari awal lagi beda kalau ingatnya tadi baru selesai wudhu belum melakukan yang lainnya kemudian ada yang belum terusap atau ada yang belum dilakukan maka dia boleh langsung melakukannya dan tidak harus mengulanginya dari awal. Nah ini ucapan muallif rahimahullahu taala. Kita lihat bagaimana keterangan Asy-Syarih Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala kata beliau sifatul wudu ja'at mubayyinah fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam tata cara wudu itu telah datang keterangannya telah datang penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan telah datang penjelasannya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca semua ayat-ayat dan hadis-hadis, maka kita akan dapatkan sebagaimana diterang oleh para ulama tentang tata cara wudhu yang sempurna. Yaitu yang pertama adalah apa? Yang pertama harus punya niat. Ini syarat sahnya wudhu. Punya niat. Dan tidak perlu dilafazkan. Kemudian setelah niat sudah punya niat ya sudah ada niat mau berwudu <clears throat> kemudian apa kemudian membaca bismillah setelah membaca bismillah kemudian mencuci kedua telapak tangan kedua telapak tangannya digabungkan begini diusapkan dicuci nah setelah itu kemudian apa mengambil air ke, da, ke dalam gayung memanggil air dengan tangannya ke dalam gayung atau dari keran kemudian digunakan untuk apa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu tangan maka dilakukan dengan satu tangan memasukkan air ke mulut dan ke hidungnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan kemudian apa membuangnya. <clears throat> nah. Kalaupun menelannya juga diperbolehkan. Ya. Tapi jumhur mengatakan itu bukan perkara yang sunnah. <clears throat> Allah alam Ya. Tapi kalau mau ditelannya silahkan. Barangkali haus. Nah. Berkumur-kumur, kemudian apa? Tertelan atau ditelan tidak apa-apa. Kecuali kalau sedang berpuasa, tidak boleh ditelan. Kalau jalan batal puasanya. Baik. Berikutnya adalah apa? Setelah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Nah, masukkan dengan tangan kanannya, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kirinya. Kemudian mencuci wajah. Setelah mencuci wajah, sudah kita tahu tadi batasan wajah. Kemudian mencuci tangannya. Mencuci tangan maksudnya dari ujung jari tangan sampai ke sikunya. Ini dilakukan berapa kali? Semuanya tadi dilakukan tiga kali, tiga kali. Mencuci tangannya tiga kali. Bismillahnya sekali. Bismillah sekali. Cuci tangan tiga kali. Kemudian apa? Berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung tiga kali. Kemudian mencuci wajah tiga kali. Kemudian mencuci tangan dari mulai ujung jari tangan sampai siku tiga kali. Kemudian mengusap kepala dan ini hanya sekali. Mengusap kepala sekaligus langsung mengusap telinga. Sekaligus tidak mengambil air yang baru. membasahi tangan, setelah dibasahi tangannya diusapkan ke kepala terus dimasukkan ya. Telunjuk jari telunjuknya ke dalam telinga untuk membersihkan bagian dalamnya dan ibu jarinya diletakkan di luar telinga untuk membersihkan luar telinganya. Ini dilakukan berapa? Sekali saja. Dan tidak dengan air yang baru, tidak dipisahkan antara mengusap kepala dengan telinga, tapi jadi satu gerakan. Kemudian berikutnya baru mencuci kaki. Baru mencuci kaki sampai ke mata kaki. Ini sifat wudhu yang dilakukan secara sempurna tanpa melihat mana yang apa, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu. Ini asalnya begitu. Asalnya seseorang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Tetapi dalam beberapa perkara, <clears throat> ketika perlu ditanyakan, maka tidak mengapa seseorang kemudian menanyakan apa hukumnya perkara-perkara tersebut, <clears throat> sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Baik, berikutnya fafi kitabillah. Adapun dalam kitab Allah Azza wa Jalla ja'at fi surat Al-Maidah. Datang dalam surat Al-Maidah keterangan tentang tata cara wudhu tadi. Fi qoulihi ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita tadi baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah idza qumtum ila shalah Fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu bi wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa makna wa makna adapun makna dari firman Allah Subhanahu wa taala idza qumtum ay aradtum al-qiyam laha wa antum Jika kalian berdiri salat jika kalian berdiri untuk sholat, maksudnya jika kalian hendak sholat dalam keadaan kalian tidak punya wudhu atau tidak dalam keadaan kalian tidak suci. Maka apa? Maka berwudhulah dengan urutan-urutan yang disebutkan begitu. <clears throat> Meskipun di sini dengan fi'il madhi idza kumtum jika kalian telah berdiri untuk sholat maksudnya jika kalian hendak Jangan kemudian diartikan idza kumtum berarti kalau sudah selesai sholat maka berwudulah. Ya kalau pakai bahasa Arab begitu memang. Kalau hanya berdasarkan bahasa Arab itu artinya jika kalian telah selesai kerjakan mengerjakan sholat maka sucilah wajah kalian, sucilah tangan kalian. Itu kalau pakai bahasa Arab saja. Tapi kan agama kita bukan berdasarkan bahasa Arab, saja. Bahasa Arab itu terakhir. Yang pertama adalah bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Bagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, bagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW bagaimana yang diterangkan oleh para sahabat, baru yang terakhir pakai bahasa Arabnya. Nah. Baik, yang seperti ini sebagaimana mislu qalihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله minasyaitonir rajim. Jika kalian kalau diartikan secara bahasa, jika kalian telah membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan ar-rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kalau sudah selesai baca Quran, itu kalau pakai bahasa Arab, diterjemahkan pakai bahasa Arab saja. Tapi tentunya tidak Demikian maksudnya karena itu tidak dilakukan oleh Nabi. Yang Nabi lakukan kalau mau membaca Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran maka ta'awudlah. Ucapkanlah a'udzubillahi atau yang semisalnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim min hamzi wa nafsi wa nafsi. Nah. Atau yang semisal itu. Nah. Meskipun yang seringnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang sering dilakukan. Maka ini diucapkan ketika hendak membaca Al-Qur'an bukan setelah membaca Al-Qur'an. Apakah membaca dari awal ayat, awal surat ataukah membaca dari pertengahan surat itu pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun bismillahirrahmanirrahim itu kalau membacanya dari awal awal surat kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah maka tidak pakai bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ke ayatnya. Wa amma sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tata cara berwudu Fakat jahat min qawlihi wa fi'lihi telah datang dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dan telah datang pula dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalik di antaranya di antara hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu adalah hadis an Imran Maula Utsman ibn Affan dari Imran Maula Utsman ibn Affan annahu ra'a Utsman bahwasanya dia itu mendapatkan Utsman ibn Affan ya. da'a biwadu'in beliau mendapatkan sahabat Utsman meminta beliau untuk menyiapkan air wudhu memerintah kepadanya untuk mengambilkan air wudhu ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau mau wudhu disiapkan semuanya. Disiapkan semuanya sehingga tidak apa? Tidak nanti di tengah-tengah wudhu belum selesai airnya habis nyari-nyari lagi. Disiapkan. Yang mau digunakan untuk air wudhu mau digunakan wudhu disiapkan. Ya. Setelah itu fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi Kemudian beliau mencuci kedua tangannya dari apa namanya tempat air tadi. Mencuci kedua telapak tangannya, fahosalahuma salah sama rot dan mencucinya tiga kali. Nah. Summa adhala yaminahu fil wudu. Kemudian setelah itu memasukkan tangan kanannya ke air fil wudu, masukkan tangan tangannya ke air, berarti tangan kanan itu yang digunakan untuk mengambil air. Kemudian tangan kanan yang digunakan ambil air tadi digunakan untuk berkumur-kumur. Summa tamat mada wastan saro. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidungnya. Setelah itu summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian setelah itu mencuci wajahnya tiga kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini, kemudian mencuci kedua tangannya sampai sikunya tiga kali. Summa masaha ra'sahu bi kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala kulla rijlin seluruh kedua kakinya salasan tiga kali. Bisa dipahami? Minta air, kemudian mencuci apa? Mencuci tangannya tiga kali, kemudian setelah itu memasukkan tangannya ke tempat air, tangan kanannya kemudian digunakan untuk berkumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kemudian setelah itu mencuci wajahnya tiga kali, kemudian itu tangan sampai siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian setelah itu mencuci kakinya tiga kali. Setelah itu beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti seperti saya wudu ini. Waqala man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Kemudian beliau mengatakan barang siapa yang wudhu seperti wuduku ini. Tsumma shalla rak'atain. Lam yuhaddits bihi nafsahu. Kemudian dia salat dua rakaat dan tidak mengajak dirinya untuk berbicara tentang urusan dunia. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini salah satu dari hadis Nabi dan masih banyak yang lainnya. Nah, tapi ini hadis ini adalah aslun. Hadis yang paling apa ya? Pertama. Hadis yang paling pertama dijadikan dalam e, sebagai keterangan tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi Hadis yang pertama. Yang paling pokok. Hadis-hadis yang lainnya menyempurnakan hadis ini. Hada aslun wa ghairuhu minal ahadis mukammilat lahu. Hadis ini adalah hadis yang menjadi pokoknya, hadis-hadis yang lainnya menyempurnakannya. Seperti hadis tentang misalnya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudunya orang yang tidak membaca bismillah misalnya. Ini tidak disebutkan bismillah tapi disempurnakan dengan hadis yang lainnya. Kemudian tentang tata cara mengusap kepala itu disebutkan dalam hadis yang lainnya. Bahwasanya diusap ke semuanya dan bahwasanya mengusapnya hanya sekali. Dan hadis yang lain-lainnya itu apa? Menyempurnakan hadis hadis ini. Adapun tata cara yang sempurna sudah kita jelaskan tadi. Ini hanya menyebutkan tentang apa namanya? Di antara contoh bahwasanya Nabi SAW telah menjelaskan tata cara wudhu. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tata cara wudhu di dalam Al-Quran dan begitu pula eh, Nabi SAW telah menjelaskan tata cara wudhu di dalam hadis-hadisnya. Nah. <clears throat> Ada pertanyaan, apakah ketika mengusap telinga diwajibkan membasahi seluruh lekuk-lekuk telinga mengingat membasuhnya hanya hanya sekali. Ya mengusap telinga ya, semua telinga. Nah, semua telinga tapi e, secara umum gitu. Secara umum tidak sampai harus apa namanya e, bagian telinga sampai ke dalam-dalamnya tidak secara umum sudah uh, terkena. Nah, jadi cukup dengan meskipun hanya dengan dibasahi sekali itu sudah cukup <clears throat> karena mencuci telinga, ya, mencuci telinga termasuk mencuci kepala uh, bukan mencuci apa mengusap kepala termasuk mengusap telinga itu mabniun ala tahfif dibangun di atas keringanan Beda dengan yang lainnya. Yang lainnya dicuci, tapi khusus keringat, khusus kepala, kepala diberi keringanan. Karena kalau dicuci itu akan memberatkan. Apalagi yang punya rambut yang punya rambut yang apa namanya lebat, ya. kalau dicuci artinya dibasahi, disiramkan ke kepala ke rambutnya, wah ini akan memberatkan. Apalagi yang rambutnya banyak. Apalagi pada musim yang dingin, Apalagi berada di tempat yang dingin, itu dinginnya nggak hilang-hilang. Maka mengusap kepala dan telinga mabniun ala tahfif. Dibangun di atas keringanan sehingga tidak di apa namanya? tidak dicuci sehingga ya diusapkan saja, diusapkan ke kepalanya, diusapkan ke ke telinganya secara umum, secara umum telah mengenai seluruhnya, tidak harus kepada seluruh bagian lekuk-lekuknya tidak. <clears throat> Nah, karena wallah alam sod tadi dibangun di atas keringanan ya. dan e, secara umum sudah terkena semuanya. Secara umum sudah terkena sebagian besarnya. Ya. Kemudian Tadi apa kita katakan bahwasanya hadis tadi hadis Bukhari Muslim dari Imran Maula Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu ini adalah aslun ya, menjadi pokok hadis yang pokok yang lainnya menyembur menyempurnakannya. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan secara lengkap meskipun masih tidak disebutkan sebagiannya seperti membaca bismillah kemudian mengusap kepala bagaimana caranya disebutkan dalam hadis yang lainnya namun secara umum disebutkan semuanya dan disebutkan berapa kalinya ya ketika wajah disebutkan tiga kali ketika tangan mencucinya tiga kali ketika mengusap kepala tidak disebutkan namun disebutkan dalam hadis yang lainnya cuma sekali saja dan langsung ke telinganya tidak mengambil air yang air yang baru. Dan tiga kali tiga kali ini adalah yang sempurna, adalah yang sempurna. Tapi yang wajib adalah apa? Sekali. Ya. Boleh sekali, boleh dua kali, boleh misalnya mencuci tangan yang kanan sekali, yang kiri dua kali, atau si dua kali dua kali, atau sini sekali sini tiga kali boleh. Nah. Yang penting jangan sampai lupa tidak dicuci yang fardu tadi. Anggota wudhu yang fardu, fardunya wudhu harus dilakukan. Adapun mencuci tangan yang pertama kali sebelum berwudhu itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kecuali kalau setelah selesai atau kecuali kalau bangun tidur. Kalau bangun tidur maka wajib untuk dicuci sebelum apa? berwudu dicuci dulu tangannya dan jangan dimasukkan ke jangan dimasukkan ke gayung tangannya sebelum dicuci dulu tangannya baru memulai wudunya <clears throat> ini kalau baru bangun tidur wajib tapi kalau tidak bangun tidur maka hukumnya sunnah nah. <clears throat> dan tiga kali tiga kali ini sunnah wajibnya adalah sekali kalau lebih dari tiga kali bagaimana kalau lebih dari tiga kali tidak boleh, haram. Hukumnya apa? Haram. Tidak boleh lebih dari tiga tiga kali. Ya. Dan telah datang dari Nabi dikatakan ini waqad jaa wa ghuslul a'dha salasan wal wudu al kamil dan mencuci anggota wudu tiga kali itu yang sempurna wala yajuzu ziyadah ala dzalik dan tidak boleh lebih dari itu waqad jaa fil waqad al wudu marratain marratain wa marratan marratan dan telah datang wudu keterangan tentang wudu dalam hadis Nabi melakukannya dua kali dua kali atau sekali sekali wal wudu al wajib marrah wahidah yang wajib adalah sekali ucap eh, di sucinya sekali musta'idah jami'a a'dha'il wudu namun harus mengenai seluruh anggota wudu wa furudul wudu sittatun dan fardunya wudu ada ada enam ya. apa ini Maksud memasukkan air ke hidung. Apakah disedot sampai terasa kepala pusing? Ya disedot. Hmm. Ya barangkali pertama-tama bisa pusing lah. Tapi nanti kalau terbiasa jadi jadi baik. <clears throat> kalau terbiasa jadi jadi baik. Ya. Insya Allah tidak sampai kepada pusing karena apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya pasti berakibat pasti berakibat baik. Maka dimasukkan dimasukkan ke ke hidung ya di, di <clears throat> Tapi tidak sampai ke tidak sampai masuk, tidak sampai masuk, dimasukkan ke hidung tidak sampai masuk ke apa namanya rongga e, selanjutnya. Hanya di rongga hidung saja. Dimasukkan di rongga hidung kemudian dikeluarkan <clears throat> dimasukkan di rongga hidung kemudian di dikeluarkan iya. <clears throat> tidak sampai pusing ya tidak sampai pusing ya dimasukkan saja dikeluarkan <clears throat> ya, saya baca soal jawabnya karena ada kaitannya tapi terus datang lagi berwudu sambil berbicara apa dibolehkan Ulama tidak berwudu sambil bicara. Boleh. Kalau bolehnya boleh saja. Iya. Tapi afdolnya jangan. Bolehnya boleh saja. Kenapa kita katakan jangan? Karena kita tahu bahwa di antara keutamaan berwudu dosa itu akan hilang bersama dengan menetesnya air wudhu dari anggota wudhu tadi. Dosa wajah akan hilang, dosa apa namanya tangan akan hilang dosa-dosa kecilnya maksudnya dosa dari kaki akan hilang ini akan bisa dilakukan ketika orang itu menginginkan itu saat mencuci wajahnya ketika mencuci wajahnya dia berharap agar dosa-dosa wajahnya hilang ketika mencuci tangannya dia berharap agar apa agar eh, agar dosa-dosa tangannya hilang Bagaimana supaya harapan-harapan ini muncul? Ya dia tidak sambil bicara. Dia tidak sambil uh, bicara. Tetapi kalau ada yang memanggilnya, seperti contoh di sini sedang berwudu, ada orang yang bertanya atau memanggil maka boleh, tidak apa-apa, sah wudunya. Ya. Asal langsung. Tapi kalau pakai HP, ya bisa. Pakai HP, HP ya sudah, batalkan dulu wudunya, teleponnya selesaikan dulu atau nanti dulu. Kalau kalau sambil pakai HP kan tidak bisa sambil wudhu. Kalau pakai HP tidak bisa atau bisa di ini kan. Ya kalau bisa di apa namanya bisa diusahakan sambil wudhu telepon sambil HP ada yang megangi tidak apa-apa. Ada yang megangi tidak apa-apa. Wudhunya tetap tetap sah. Yang penting wudhunya tetap jalan. Tidak boleh diselingi dengan yang yang lainnya yang menghentikan gerakan wudhu. Tapi sambil berwudhu ada yang dilakukan tidak apa-apa. Dengan berbicara tidak mengapa, wudhunya tetap sah, tapi afdolnya tidak dilakukan karena tadi supaya harapan-harapan itu muncul. Supaya ketika mencuci wajah muncul harapan dosa-dosa wajahnya hilang, dosa dari lesannya ya, ya, ya akan hilang dari pandangan matanya yang setiap hari melihat yang maksiat. Nah, itu bisa hilang Nah, maka supaya hilang dosa-dosa tadi, harapan-harapan ini muncul saat dia melakukannya. Ini saya ingat saya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu dijelaskan di sini dalam syarahnya tentang furudul wudu yang enam tadi. Yang pertama adalah ghuslul wajhi, Wahadu tulan min manabiti sya'ri ra'si ila mastarsala minal lihyah. Diterangkan dalam sarahnya <clears throat> batasan wudhu secara pan, memanjang itu dari mulai tempat batasan apa wajah maaf <clears throat> batasan wajah yang harus dicuci ketika berwudhu itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut di atas kepala ujung kepala tumbuh rambut mulainya di mana? Disitulah mulai wajah sampai kepada ujung jenggot. Kalau punya jenggot. Sehingga ketika berwudu yang punya jenggot, jenggotnya dicuci apa tidak? Jenggotnya dicuci? Ya dicuci. Cuma mencuci jenggot itu ada dua macam. Ada jenggot yang lebat, masya Allah, jenggotnya lebat, sehingga nggak kelihatan dagunya, nggak kelihatan lehernya, ketutup sama jenggot. Jenggot yang lebat seperti ini, maka yang wajib dicuci adalah bagian luarnya. Nah, bagian luarnya. Nah, tidak perlu di sela-sela atau tidak wajib di sela-sela. Perlu di sela-sela tapi hukumnya sunnah. Nah, ada dua macam. Menyala menyala jenggot juga ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau jenggotnya lebat, maka yang wajib yang luarnya. Adapun menyela-nyelanya hukumnya sunnah. Tapi kalau jenggotnya jenggot yang tipis, ya, sedikit, seperti kebanyakan kita, itu apa? Wajib di sela-sela. Wajib di sela-sela. Nah. Adapun melebarnya itu madunal udunain adalah di antara telinga dengan telinga, mulai dari ujung telinga sampai ujung telinga. Masih apa namanya ini ujung telinga ini? Ah. Ujung telinga namanya apa? Gak ada namanya, ujung telinga sudah. Sentil-sentil ini, nah, ujung telinga sampai ke ujung telinga. Nah, ini wajah. Nah, <clears throat> itu dicuci, dicuci dengan dengan air, tidak hanya dibasahi, tidak hanya diusap, tadi dicuci, airnya betul-betul dikenakan. Ya. Fatan sahan uh, eh, wal udun eh, apa? Wal uduran fil wudu minar ra'si fa tumsahan. Adapun telinga itu bagian daripada kepala, bukan bagian dari wajah. Sehingga telinga itu tidak perlu dicuci karena telinga itu bagian dari kepala yang cukup diusap sehingga tidak perlu dicuci. Yang dicuci adalah yang sebelum telinga. Jadi batasnya dari ujung telinga sampai ujung telinga itu wajah. Adapun telinganya itu tidak dicuci tapi cukup diusap. Maka telinga walaisata minal wajh, maka telinga itu bukan dari wajah. Jadi larangan menampar wajah, memukul wajah, telinga masuk apa tidak? Telinga bukan wajah. Jadi kalau mau dijewer itu tidak apa-apa, Insya Allah Allah alam Orang kalau dijewer tidak apa-apa. Tapi hati-hati karena ini bagian yang sensitif. Ya. Jangan sampai boleh kemarin pengajian boleh kemudian jewernya keras. Tidak. Hati-hati. Bagian yang berbahaya orang memperlakukannya harus hati-hati meskipun boleh di dihukum dengannya. <clears throat> Tapi ini bukan termasuk yang dilarang untuk dipukul karena memang itu bukan bagian dari wajah sehingga menjewer telinga wallah alam e, tidak mengapa tetapi harus hati-hati jangan sampai kemudian cacat e, eh, karena sebab e, apa namanya terlalu keras dalam menjewernya atau yang semisal itu wa tahlilul wa tahlilul lihyah dan menyela-nyela lihyah menyela-nyela jenggot itu sunnah ini maksudnya kalau jenggotnya apa lebat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu." Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Dahulu Nabi, inna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dahulu yukhallil lihiyatahu me menyela-nyela jenggot ketika sedang berwudu. Hadis riwayat Tirmizi, diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Al Imam Ibnu Huzaimah dan hadis ini sahih tapi men menyela-nyela jenggot ada dua macam sebagaimana tadi kita katakan menyela-nyela jenggot itu ada yang wajib dan ada yang sunnah kalau jenggotnya tipis wajib kalau jenggotnya tebal lebat hukumnya sunnah tapi wajib lebih cuci bagian luarnya Ada pertanyaan lagi. Apa boleh berwudu memakai pakaian bawah saja seperti handuk saja? Boleh, telanjang juga boleh. Artinya sah, asal tidak kelihatan orang. Kalau di kamar mandi misalnya, boleh. Kamar mandi pakai celana pendek, pakai handuk saja boleh. Nah, tapi kalau di luar tidak boleh kelihatan aurat. Kalau kaitannya dengan wudu, kaitannya dengan wudu, itu tidak ada syarat sahnya wudhu tidak boleh telanjang nggak ada nah, boleh saja sambil kelihatan auratnya tetap sah tapi asal tidak dilihat oleh orang ketika berdoa setelah wudhu apakah ada keharusan mengangkat tangan dan menghadap kiblat Wallah taala alam ya. ditanyakan Ustaz Muhammad hmm. saya tidak tahu Kalau lagi ber, berpuasa boleh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung apa, enggak? Boleh. Boleh tapi jangan terlalu apa? E, jangan terlalu berlebihan. Disebutkan dalam hadis beli fil wudhu, nah. bersungguh-sungguhlah engkau ketika sedang berwudu. Nah, kecuali kalau sedang berpuasa, maka jangan berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Jangan berlebih-lebihan dalam memutar air ke mulut dan apa ke hidung. Kalau sudah berusaha untuk tidak berlebih-lebihan tapi masih masuk juga airnya bagaimana? Bagaimana? Sah. Karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja meskipun air masuk itu apa namanya tidak tidak batal puasanya ya. Tapi apa? Jangan berlebihan ketika sedang berpuasa. Ini perintahnya jangan berlebihan. Jadi kalau sudah tidak berlebihan dalam memasukkan air ke hidung, tapi kemudian apa? Kemudian masuk juga tanpa disengaja, maka eh, <clears throat> puasanya tetap sah karena dia memasukkan air tanpa sengaja. Nah, Apakah merusak wudhu jika saat mencuci anggota wudhu lebih dari tiga kali? Dan bagaimana dengan sholatnya? Wudhunya tidak rusak, tetapi dia berdosa terjatuh kepada perbuatan yang hulu, haram. Wudhunya tetap sah kalau lebih dari tiga kali, ya, tetap sah. Tapi apa? Dia terjatuh kepada dosa, ya. Nah, terjatuh, terjatuh pada perkara yang haram, yang ini tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya wudhu tapi dia berdosa dengan perbuatan tadi mencuci anggota wudhu lebih dari tiga kali. Oleh karena itu khusus untuk masalah mencuci wudhu, mencuci berwudhu, mencuci tangan atau kaki yang tiga kali. Kalau ragu-ragu, ini sudah dua apa tiga ya? Bagaimana? Sudah tiga saja. Karena jangan-jangan sudah tiga kalau ditambah jadi empat. Kalau ragu-ragu ini dua apa tiga? Ya sudah tiga saja. Nah, biasanya yang lainnya dua apa tiga milih yang milih yang dua yang sedikit. Tapi kalau mencuci tangan dalam berwudu ini dua kali apa tiga kali ya? Sudahlah tiga saja. Nah, karena kalau apa? Kalau ditambahin lagi, kalau ternyata tadi tiga ditambahin lagi jadi empat haram hukumnya. Tidak boleh ditambahi. Nah, beda kalau sholat ini dua rakaat atau tiga rakaat pilih yang mana? Yang dua pilih yang dua, sempurnakan, kemudian sujud sahwi. Tapi kalau kalau berwudu ini dua apa tiga, ya. diambil yang tiga supaya tidak menambahi terjatuh kepada yang haram. Ya. Bagaimana cara mengucapkan basmalah pada waktu wudhu di dalam kamar mandi? Apakah cukup dalam hati saja? Wallahu alam ada beberapa keterangan para ulama, ada beberapa keterangan para ulama tetapi yang saya dapatkan dari fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullahu taala tetap diucapkan meskipun di dalam kamar mandi tetap diucapkan meskipun dalam kamar mandi karena hukumnya apa wajib ya, karena hukumnya wajib sehingga mengalahkan e, makruh ya. karena hukumnya mengucapkan dikir dalam kamar mandi adalah makruh dibenci. Sehingga karena ini wajib, wajibnya bisa mengalahkan. Karena ini wajib, artinya kalau tidak membaca bismillah dengan sengaja bisa batal wudhunya. Karena sangat sangat ditekankan yang membaca bismillah sampai pada tingkatan wajib, meskipun ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang dirojikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, Lajnah Daimah, dan yang lainnya para masai sekarang ini adalah wajib sehingga tetap dibaca dengan dengan dengan dengan dikeluar di, di apa dengan lesannya dibaca bukan di dalam hati meskipun di dalam kamar mandi. Ini keterangan beliau rahimahullah taala dan sebagaimana tadi kita katakan ada keterangan beberapa para ulama yang lainnya. Tetapi dari keterangan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul bin Bas tetap diucapkan, dilafazkan meskipun di dalam kamar mandi. apabila kepala seseorang semenjak kecil botak dan tempat tumbuhnya rambut di pertengahan atas. E, maksudnya di sini keumumannya orang. Iya. Keumumannya orang, ya wajah itu adalah mulai tempat tumbuhnya rambut yang umum. Ya, kalau kepalanya botak, iya bukan dari botaknya bukan, tetap dari tetap dari ujung yang digunakan untuk ber, yang digunakan untuk berhadapan, yang digunakan untuk berhadapan. Wallahu a'lam Ini tetap keumuman orang, keumuman yang wajar. Ya, keumuman orang yang wajar kan eh, botaknya nanti. Pertama kali tidak botak dulu, nanti botaknya nanti. Ya. Maka e, tetap dia dari ujung tumbuhnya rambut itu kira-kira di mana kira-kira. Secara umum kira-kira e, di mana maka itulah tempatnya <clears throat> yang digunakan untuk berhadapan. Itu wajar. Wallahu a'lam Kemudian yang kedua adalah eh, wa tahlilul lihya mustahab dan me, mencuci menyela-nyela jenggot adalah sunnah dan ini kalau jenggotnya tadi apa? lebat. Wa wa yadkhul fi ghaslil wajhi dan masuk ke dalam mencuci wajah al-madmadah wal istinsyak adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan istinsyaknya yang wajib mengeluarkannya yang sunnah. Namun yang dirojihkan di sini oleh Syekh Abdul Masin Abbas adalah Eh, bahwasanya madmadoh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya apa? Wajib. Termasuk fardu. Fardunya wudu. Jadi kalau wudu kok tidak berkumur-kumur dan tidak memasukkan air ke hidung, wudunya bagaimana? Wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. <clears throat> Nah, setelah dia tahu bahwa ini adalah perkara yang fardu. Setelah dia tahu bahwa ini perkara yang fardu. Ya. Karena di sana ada perintah. Ada permen, ada perintah. Nah. Ada perintah untuk ber, berkumur, ada perintah untuk beristinsyak. Di samping secara umum ini adalah bagian daripada wajah. Ini kan bagian dari wajah. Mungkin ada yang mengatakan loh, kalau bagian dari wajah berarti Mata juga. Berarti matanya matanya dicuci apa tidak? Nah. Tidak ada perintah seperti itu. Nah. Tidak ada perintah untuk memasukkan air ke mata untuk mencucinya itu tidak ada maka tidak dilakukan adapun berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung katakanlah itu bukan bagian dari wajah tapi ada hadis yang menunjukkan perintah untuk berkumur-kumur dan menunjukkan perintah untuk apa untuk memasukkan air ke hidung. Meskipun itu dalam beberapa keterangan para ulama adalah bagian dari wajah sehingga dimasukkan ke dalam fardunya wudhu. Kalau tidak dimasukkan ke dalam bagian dari wajah, karena perintahnya di situ fausilu wujuhakum, cucilah wajah kalian dan tidak ada perintah cucilah mulut, cucilah hidung, tidak ada perintah itu dalam ayat tadi sehingga bukan bagian dari fardunya wudhu tapi wajib dengan hadis yang lainnya menjadi perkara yang wajib untuk disuci mulut itu dengan berkumur dan dengan dimasukkan air ke hidung juga menjadi perkara yang wajib apalagi ini diterang oleh para ulama adalah bagian dari wajah maka wajibnya di sini adalah wajib yang sampai pada tingkatan fardu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali Berbeda dengan bismillah. Bismillah tidak disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Namun disebutkan dalam hadis. Maka apa? Maka karena disebutkan dalam hadis maka hukumnya wajib karena hadisnya menunjukkan tidak sah wudhu orang yang tidak membaca bismillah. Maka bismillah itu wajib dan bukan fardu. Apa bedanya? Kalau fardu itu tidak boleh ditinggalkan meskipun lupa harus didatangkan. Tapi kalau wajib itu kalau lupa maka tidak apa namanya? tidak mengapa. Jadi kalau lupa tidak baca bismillah itu wudhunya tetap sah. Tapi kalau sengaja setelah dia tahu bahwa ini adalah perkara yang wajib maka hukumnya tidak maka wudhunya tidak tidak sah. Berbeda dengan fardunya wudhu. Fardunya wudhu harus kalau dia lupa harus didatangkan. Harus di didatangkan. <clears throat> nah, semua didatangkan. Baik. Kama jaa dzalika mubayyinan fi hadis Utsman radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu. Sebagaimana diterangkan ini semuanya dalam hadis Utsman radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, asani dari fardunya wudu. Yang kedua adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Mencuci kedua tangan sampai siku. Wadzalika min atrafil asabi' yaitu dari ujung-ujung jari. Dari ujung-ujung jari. Dimulai dari ujung jari. Nah, ini kita mencucinya dari ujung jari. Nah, bukan hanya dari sini saja, bukan dari apa ya? Eh, pergelangan tangan, bukan, tapi dari ujung jari. Min atrafil asabi ila nihayatil mirfaqain sampai ke ujung mirfaqain siku. Wal mirfaqan dakhilan fil ghusl dan siku masuk ke dalam dalam anggota wudhu yang harus dicuci. Wala yakfi fi ghaslil kaffaini fil wudhu ghaslahuma qabla qabla bad'il wudhu dan tidak cukup mencuci telapak tangan dalam wudhu nah, dengan cucian yang dilakukan sebelum mulai wudhu. Karena sebelum mulai wudhu, tadi kita disunahkan untuk apa? Mencuci telapak tangan. Ini tidak mencukupi dari mencuci tangan. Jadi pahami? Jadi kan sudah basah tadi, sini telapak tangannya sudah basah. Sehingga ketika mencuci tangan cukup dari pergelangan tangan sampai siku saja karena sudah basah. Tidak, tidak boleh, tidak seperti itu. Tetap mencuci tangan itu dari mulai ujung jari-jari tangan sampai siku. Tidak dari pergelangan tangan. Meskipun telapak tangan tadi sudah dicuci sebelum berwudu. Kenapa harus? Karena hukumnya beda. Yang pertama tadi ketika sebelum berwudu mencuci tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Karena tidak disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah. Dalam ayat yang ke-6 surat Al-Maidah tidak ada disebutkan mencuci tangan, telapak tangan sebelum berwudu. Tapi itu dilakukan oleh Nabi. Maka perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada asalnya menunjukkan itu perkara yang sunnah. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perintah dengan lesannya, tapi perbuatannya itu menunjukkan apa? Sunnah. Sampai ada yang menunjukkan itu adalah perkara yang wajib dengan lesannya atau dengan ayat yang lainnya atau dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka mencuci telapak tangan sebelum berwudu itu hukumnya sunnah kecuali kalau baru bangun dari tidur. Tapi ketika tidak dalam keadaan bangun dari tidur maka mencuci e, telapak tangan itu hukumnya adalah e, sunnah karena tidak disebutkan dalam ayat 6 surat Al-Maidah namun hanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi saja, perbuatannya saja bukan perintah dengan lesannya itu menunjukkan perkara yang sunnah. Ya. Sehingga tidak cukup mencuci tangan itu dimulai dengan pergelangan tangan, tidak. Meskipun telapak tangannya tadi sudah basah. Karena tadi sunnah yang sekarang wajib. Gitu. Nah, Maka dikatakan di sini wala yakfi fi ghuslil kaffaini fil wudu ghusluhuma qabla badil wudu. Tidak cukup mencuci telapak tangan ketika wudu yaitu dengan mencucinya saat sebelum berwudu. Lianna dzalika mustahab karena mencuci tangan sebelum berwudu sunnah. Illa inda al-qiyam minan naum kecuali kalau bangun dari tidur fa innahu wajib maka mencuci tangan hukumnya wajib wa ghuslul yadain yakunu ba'da ghuslil wajhi dan mencuci tangan itu kewajibannya adalah setelah mencuci wajah fala yakfi makana qablahu maka tidak cukup dilakukan dengan yang sebelumnya nah baik sebagaimana juga syarat-syaratnya harus dipenuhi kalau pertama kali mau pertama kalinya bukan niat wudhu, pertama kalinya hanya ingin mencuci wajah misalnya. Ya, pertama kalinya hanya ingin mencuci wajah. Bangun tidur, kemudian cuci tangan. Ah sekalianlah cuci wajah. Ah sekalianlah berkumur-kumur. Baru itu, ah sekalian wudhulah. Nah, tidak sah wudhunya. Karena niatnya tidak ada sejak mau memulai Berwudu tadi tidak ada niatnya. Harus ada niat sebelumnya sebagai syarat sahnya syarat sahnya wudu. Kalau sudah ada niat kemudian berwudu, mencuci tangan disunahkan mencuci tangan telapak tangannya tiga kali dan ini tidak mencukupi dari kewajiban mencuci tangan nanti yang setelah apa wajah meskipun sudah basah tetap nanti harus dicuci lagi ketika mencuci tangan setelah mencuci wajah karena yang pertama sebelum berwudu tadi sunnah dan yang berikutnya adalah apa? Uh, wajib. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah fardunya wudu pada pembahasan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.